Hadis ya? قال الإمام بخير رحمه الله تعالى <clears throat> الحديث برقم سبعة ألف وخمسمائة وسبعة عشر يا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال Sami'tu Anas bin Malik yaqulu Lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah annahu ja'ahu salasatu nafarin qabla ayyuha ilaihi wa huwa na'imun fil masjidil haram Kemarin telah kita lewati beberapa tambihat <clears throat> beberapa komentar dari Syekh bin Bas rahimahullah taala agar kita memperhatikan beberapa kekeliruan atau waham keliruan dari seorang rawi syekh bin Abdullah rahimahullah taala. Di antaranya adalah kalimat kepada ayyuha ilaihi wa huwa naimun fil masjidil haram. Kemarin yang benar adalah sebelum kalimat sebelum diwahyukannya adalah salah atau keliru. Yang benar adalah setelah wahyu beberapa tahun setelah itu. Demikian juga wawana naimun juga ini disebutkan kekeliruannya. Ya kan? Anak kula dalika kana fi halil yaqdha. Usriya bi halal yaqdha ketika dalam keadaan terjaga, bukan tidur. Fa'auha Allahu fima auha ilaihi. Khamsina salatan ala ummatika kulla yaumin wa lailatin. Maka Allah mewahyukan kepadanya dalam apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya 50 salat atas umatmu setiap hari dan setiap malam atau sehari semalam Thumma habata hatta balaga Musa fahtabasahu Musa kemudian turun dari Sidratul Muntaha sampai sehingga sampai ketemu Musa. Fahtabasahu Musa maka ditahan oleh Musa, ihtabasa ditahan. Bagaimana berkata Musa alaihissalam, "Ya Muhammad wahai Muhammad, mada ahida ilaika rabbuk?" Wahai Muhammad, apa wasiatmu, apa wasiat Rabbmu kepada engkau? Apa yang dibebankan kepadamu oleh Rabbmu? Maka berkata Rasulullah SAW, Aida ilayya khamsina salatan kulla yawmin wa laylatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepadaku 50 kali salat setiap hari dan setiap malam, yang satu hari semalam. Qala berkata Musa alaihi salam, "Inna ummataka la tastati'u dzalik." Bahwasanya umatmu sesungguhnya umatmu enggak akan mampu melaksanakan 50 kali salat sehari semalam. Farji fal yukhaffif anka rabbuk wa anhum. Maka kembalilah engkau kepada Rabbmu kata Musa supaya Rabbmu memberikan keringanan darimu dan dari umatmu. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril ka'annahu yastasiruhu fi dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh. Iltafata perhatikan maknanya menoleh kepada Jibril. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta apa? Isyarat istasiru. Minta syarat, Bagaimana? Balik? Terus enggak? Nah, ini namanya istasir. Fasara ilaihi Jibril maka rasul apa Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW an annam yakni ya insya jika engkau mau balik jika kau mau fa'ala bihi ilal jabbar Fa'ala bihi. Ala ya'lu. Ala ni fi'il madhi. Mudorotnya ya'lu. Maka Jibril membawa Rasulullah ke atas. Ini ilal jabbar. Ini juga sebagai bukti bahwasanya Allah berada di atas bukan di mana-mana sebagaimana yang dianggap oleh sebagian atau kebanyakan Orang yang mereka memiliki keyakinan Allah berada di mana-mana. Tengok di sini fa'ala bihi ilal jabbar. Ala ya'lu meninggi. Ya kan? Dan di sini sudah jelas nggak bisa dibantah lagi kecuali <clears throat> orang yang memang congkak menolak kebenaran. Jibril membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas ini kepada Al-Jabbar kepada Allah. Faqala wa huwa makanahu. Nah kalimat bahwa makanahu ini perhatikan dalam sarahnya halaman 332. Pertanyaannya kau lugu wa wahwa makanahu ya ila nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat bahwa makanahu ini apakah kalimat ini kembalinya kepada Nabi? Nabi yang berada di tempatnya? Jawabannya yakni alal ars. Bahwa makanahu yaitu Allah berada di atas ars. Berarti di sini saya bin bahas membawa kalimat ini bahwa makanahu ini kembali kepada Allah. Maka dikatakan yakni alal ars. Ya'udu ila rabb Kalimat wahwa makanuhu, wahwa makanahu ini, lafad ini kembalinya kepada Rob Jalla wa'ala. Jadi penafsiran wahwa makanahu, yakni Allah berada di atas aras. Dan makan bagi Allah, tempat bagi Allah adalah bukan tempat yang wujud di sekarang ini. Yang namanya tempat yang kita kenal dengan benak kita, pikiran kita, yang dikelilingi oleh enam arah. Ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, berapa? Empat. Ada atas, ada bawah. Ini makan al-wujudi. Makan yang wujud yang kita kenal. Dan Allah maha suci dari tempat yang kita kenal ini. Maha suci. Artinya Bukan tempat yang kita kenal ini dalam arti Allah itu dilingkupi enam arah. Enggak benar. Kenapa? Karena adalah ini bertentangan dengan kebesaran Allah. Bertentangan dengan ketinggian Allah yang mana kebesaran dan ketinggiannya adalah sifat yang mutlak. Sifat yang mutlak. Lahul adama al mutlakoh. Lahu al uluwul mutlak. Memiliki ketinggian yang mutlak kebesaran yang mutlak tidak diliputi oleh makhluknya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bahwa makanahu makan yang di sini bukan makan al wujud tapi makan al adami. Demikian penjelasannya sebagian alul ilm sementaranya kalamnya Syekh Nasir Al Albani dalam menjelaskan pertanyaan kepada beliau tentang makan apakah Allah punya tempat halillahi makanun. Apakah Allah itu punya tempat? Kalau tempat al-wujudi tidak. Ya kan? Dan pertanyaan ini sudah sebelumnya sudah ada dari kalamnya Alul Ilm dan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Beberapa subhat telah dijawab. Eh, jangan ribut. <clears throat> Ini perlu diketahui ya ikhwah. Oh, Wes jangan ribut. Perhatikan, Allah Maha Besar dari diklaim ataupun diberikan pengakuan terhadapnya Allah itu berada dalam tempat yang wujudi yang dirungkupi apa enam arah atas bawah depan, belakang, kanan dan kiri. Ini adalah maksudnya dari itu. Karena Allah maha besar dari semua yang ada, semua makhluk, maha tinggi dari semua makhluknya. Bahkan Allah terpisah dari makhluknya. Allah ba'inun. Pemana ba'in terpisah. Ankholki dari makhluknya. Bagaimana dikatakan Allah dalam tempat seperti terkurungnya kita ini kita dalam tempat kita dalam masjid Terus kita ada atap belakang, ada dinding, depan ada batasannya. Kanan dan kiri juga ada. Inilah tempat yang kita kenal. Wujud ini makhluk. Dan Allah tidak di situ. Tidak dalam tempat tersebut. Maka dikatakan, Wahuwa alal aras. Dikatakan oleh beliau, saya bin Bas. Yakni alal aras. Maka kalimat maka makanuhu. Atau maka nahul kembalinya kepada Rob. Buat tadi kembali kepada Rob. Jalawala Pada Allah Ta'ala. Tapi maknanya maka adalah alal ars. Inilah yang harus kita pahami membawa caranya mengembalikan lapat yang di situ mujmal kepada lapat yang sore yang gamblang. Ya kan? ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keberadaan Allah berada di atas arsnya, di atas semua makhluknya. Baik. Kita lanjutkan. Faqala wa huwa makanahu ya Rabbi khaffif anna wa fa inna ummati la tastati'u hadha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tatkala kembali kepada Allah dalam isyaratnya dengan isyaratnya Musa. Dengan syaratnya apa? Dengan suruhannya Musa. Musa memerintah, menyuruh. Ya kan? Kemudian fa anhu asra salawatin Wadu'ah Bapa doa anu asra salawatin. Ditanggalkan dari 50 tadi menjadi 40 10 yang ditanggalkan di apa di dikurang doa. Semarat sa'ila Musa kemudian kembali kepada Musa Rasulullah SAW turun lagi kembali kepada Musa Fahtabasahu Ah, eh, ayo. Bis, jangan gabung sini. Sana, bisa, bisa sini. Mundur, mundur, mundur. <clears throat> basahu, Maka ditahan lagi oleh Musa. Falam yazal yuraddituhu Musa ila rabbih. Hatta sorot ila khamsi salawatin. Maka senantiasa Musa mengulang-ulangi agar Rasulullah kembali kepada Rabbnya sehingga menjadilah yang tadi 50 sampai menjadi apa? 5 kali waktu, 5 kali sholat satu, untuk satu hari semalam. basahu Musa indal khams. Nah. Jadi turunkan diturunkan sampai menjadi lima kali waktu satu hari semalam. Itu pun ditahan lagi oleh Musa. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi Wallahi, ini wawaw pasam demi Allah, laqad rawattu Bani Israel qaumi ala adna min hadha, ala adna min hadha fadaufu fatarakuhu. Demi Allah, kata Musa bilang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad rawattuhu. Nah, rawada yurawidu. Jadi aku membimbing umatku Aku membawa umatku, Bani Israel, kaumku, lebih rendah daripada lima ini. Untuk sehari semalam. Fado'ufu maka mereka, fado'ufu mereka tetap menjadi lemah. Da'ufa. Ya da'ufu menjadi lemah. Gak mampu. Fataroku maka mereka, mereka pun meninggalkan. Padahal lebih rendah daripada lima. Fa ummatuka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an farji fal yukhaffif anka rabbuk. Maka umatmu wahai Muhammad lebih lemah jasadnya, lebih lemah hatinya, lebih lemah badannya, lebih lemah pandangannya, lebih lemah, lebih lemah pendengarannya daripada umatku Bani Israel, kaumku. Ya kan? Maka harus enggak lebih maka harus enggak lebih enggak mampu. Maka kembalilah supaya Rabbmu memberikan keringanan lagi. Nah. Kullu dzalika yaltafitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyusira alaihi wala yakrahu dzalika Jibril. Setiap kali kullu dzalika, setiap kali ya kan disuruh balik oleh Musa kepada Allah Jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Jibril supaya Jibril mengisyaratkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Balik atau enggak? Nah, wala yakrahu dzalik Jibril, tapi Jibril pun enggak memiliki kebosanan. Nah, tetap wala yakrahu. Bukan Jibril itu enggak suka, tapi tetap dijalankan. Farafa'ahu indal khamisah. Nah, Farafa'ahu ini juga gamblang lagi bahwasanya Jibril mengangkat Nabi saw alaihi indal khamisah ketika kali yang kelima. Faqala ya Rabbi inna ummati du'afa'u adzatuhum wa kulubum wa asma'uhum wa absaruhum wa abdaluhum fakhafif anna. Berkata Rasulullah SAW kepada Allah, Ya Rabb, wahai Rabbku, sungguhnya umatku, mereka adalah orang-orang yang lemah. Jasad mereka, hati mereka, pendengaran mereka semuanya lemah. Pandangan mereka juga lemah, badan mereka lemah. Fakhafif anna, maka ringankanlah. Berilah kami keringanan. Faqala al-Jabbar ya Muhammadu, maka berkata al-Jabbar. Ya Allah subhanahu wa taala Wahai Muhammad, qala labbaika wa sa'daik. Ini sambutan labbaik. Ku penuhi sambut panggilanmu. Dipanggil ya Muhammad, ku penuhi panggilanmu. Qala innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Sesungguhnya tidak ada ganti perkataan di sisiku, kata Allah Azza wa Jalla. Lagi yabaddalu al-qawlu Di sisiku tidak ada ganti perkataan. Kama faradtu alaika fi ummul kitab. Sebagaimana telah aku wajibkan atas engkau yang ada dalam umul kitab. Qala fa kullu hasanatin bi asri amsalha. Masing-masing dari kebaikan satu kebaikan dilipatkan dengan sepuluh misalnya. Lipat sepuluh kah? Tadi. Faya khamsuna fi umul kitab wa ya khamsun alaika. Dalam umul kitab dalam umul kitab 50 tapi kamu suka melaksanakan cuma 5 kali. 5 kali 10 sama dengan 50. Ini lipatannya. Farad ila Musa maka kembali Rasulullah SAW kepada Musa. Faqala Musa, "Kaifa fa'alta?" Maka berkata Musa, "Apa yang kau kerjakan?" Bagaimana kau apa yang kau kerjakan? Bagaimana tentang yang kau lakukan apa? Faqala maka berkata Rasulullah SAW, alaihi anna Allah telah berikan keringan kepada kami. Atana fi kulli hasanatin asra amsalha. Allah memberikan kepada kami masing-masing kebaikan satu masing-masing satu kebaikan diberi sepuluh lipatannya. Jadi tadi sebagaimana telah lewat tadi lima kali sepuluh Qala Musa qad wallahi rawattu bani Israel ala adna min dalika fataraku. Ya kan? Demi Allah aku telah membawa telah membimbing mereka Bani Israel lebih rendah daripada lima tadi maka mereka pun meninggalkan irji ila rabbik fal yukhaffif angka aydan kembalilah kepada Rabbmu agar supaya Allah itu memberikan keringan kepada kamu kalau Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, Ya Musa, kat Allah itu min Demi Allah aku sungguh benar-benar telah malu. Aku malu dari Rabbku mimma ikhtalaftu ilaihi. Aku malu dari Rabbku dari apa yang telah terjadi yakni berkali-kali saya mondar-mandir kepada Rabbku ikhtalaftu ilaihi. Ini berkali-kali mondar-mandir bolak-balik bolak-balik. Qala fahbit bismillah. Maka berkata Musa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahbit, maka turunlah dengan nama Allah." Ini namanya apa? Tawassul dengan nama Allah. Fahbit bismillah. Tawassul dengan nama Allah. Ini yang masyru. Qala wastaiqadha wa huwa fi Masjidil Haram. Ah berkata Syarik bin Abdullah, maka Rasulullah SAW bangun Sedangkan beliau dalam sudah di Masjidil Haram. Inilah yang dikatakan tadi keliru waham. Wahamnya siapa? Syarik beberapa kekeliruan dalam periwayatan hadis ini telah dijelaskan oleh banyak dari kalangan alul dan antaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah taala dan juga Ibnu Taimiyah dan juga banyak ulama yang lain yang menjelaskan tentang kekeliruannya Syarik bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis ini. Dan wa awdahu awham as-sariq wa ba'duha al-ba'du al-hafidh ibnu fi sarah wa ghairuhu dalika. Nah, ini kemarin telah kita baca. <clears throat> Jadi beberapa keliruan yang datang dari seorang rawi sikoh. Ini adalah perkara yang wajar. Asal tidak yaksur banyak sekali. Baru mungkin di sana ada catatan tentang kelemahan seorang rawi. Tapi kalau ada beberapa waham ini perkara yang tidak selamat seorang rawi sikoh. Ya kan? Siapapun dia orangnya. <clears throat> nggak selamat. <clears throat> Baik. Kita lanjutkan. Komentarnya Syekh bin Bas rahimahullah terhadap atau catatan dari kalamnya saya bin Bas untuk hadis ini. Lihat halaman berapa? Halaman 331. <clears throat> Soalun afallahu angka. Ini doa dari seorang yang bertanya, "Afallahu anka semoga Allah memaafkan kau ya Syekh." Ini juga adab yang perlu kita contoh. Bagaimana adabnya seorang talib kepada gurunya. Dan demikian selanjutnya kita semuanya adalah para atau ilm, pernah berguru pada orang sebelum kita, terus zaman kita. Sebagaimana yang telah kita lewati, tapi tapi itu adalah sebagai guru kita. Kitab-kitab ini semuanya adalah sebagai guru kita. Ya kan? Orangnya yang masih mengajar juga guru kita. Ini semuanya adabnya adalah kita doakan. Apallahu angka semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Sarihut tahawiyah yaqulu. Nah, sarihut tahawiyah. At-tahawiyah ini apa? Matan akidah tahawiyah disarah oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah taala. Ini sarah yang muktabar yang masyhur, yang sangat lengkap yang dipuji oleh ulul walaupun tidak lepas dari beberapa kekeliruan beberapa pendapat yang lemah dijelaskan oleh Syekh Nasir oleh Syekh bin Mas dan yang lainnya tentang beberapa kalimat yang lemah dalam masalah-masalah fikih dan yang lainnya yang dimuat dalam syarah tersebut oleh Ibn Abil Iz dalam syarah ini Ibn Abil Iz mengatakan yakulu yakulu yakni syarah tadi berkata syarah Tadalli fi suratil najm ghairu tadalli fi halatil isra. Tadalli itu mendekat dengan turun. Tadalli ini maksudnya apa? Tadalli fi suratil najm ghairu tadalli fi halatil isra. Maunya dibedakan oleh Syarih Tahawi oleh Ibn Abil Iz. Tentang makna tadalli makna turun yang terkandung dalam surat An-Najm. Ya kan? Tsumma fatadalla. Ini beda dengan tadalli turun dan mendekat dalam keadaan Isra tadi. Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kalamnya Ibn Abil Iz ini rahimahullah ta'ala dalam sarah kita tahawiyah dijelaskan saya bin lah. Itu penjelasan dari sarih dari Ibn Abil Iz penjelasan yang salah Golatun. Wa oh, golatun salah itu. Nah, kan? Salah. As-sawabu alladhi dzakarahu alul ilm syarikun wa alladhi fi suratin najm wa walladzi wahima fi syarikun wa asaba fi ghairuhu. Yang benar yang disebutkan alul ilm. Ya kan? Kalamnya syarik yang ada dalam surat najm Wa walladhi wahima fi syarik. Itulah kekeliruannya syarik. Wa asaba fi ghairu dan selain syarik yang benar dalam membawakan riwayat ini. Maknanya tadali tadi itu adalah yang terkait dengan tadali adalah itu malaikat. Mereka katakan kullu hadza Jibril. Jibril. Jibril. Seluruhnya adalah Jibril. Ini sebagaimana riwayatnya Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Nabi sallam an dalika faqala wa Jibril. Kemudian lanjutannya amal amal Allah amal Allah fa huwa fi makanihi wa huwa ala arsihi min ghairi tadallin. Adamun Allah fa huwa fi makanihi. Ingat jangan sampai jangan sampai kita terbayangkan atau yang terbayangkan dalam benak kita adalah semuanya adalah tak berarti. Dengan makan dikatakan makan wujudi. Ya kan? Yang di situ ada enam arah, enam jihad. Ini bukan itu. Maka dikatakan huwa ala arsihi. Ini sebagai penegasan dari Syekh bin Bas agar enggak salah paham. Min ghairi tadallin. Nah, tanpa Allah itu mendekat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa turun. Adla yudli itu menurunkan. Sebagaimana yang kita katakan adla yudli idla itu menurun menurunkan seorang yang menurunkan timba ke sumur dikatakan adla dalwa. Sebagaimana terkait dalam surat apa surat? Surat apa Yusuf. Nah itu. Jadi tanpa turun Allah Subhanahu wa Inna ladzi tadalla wa takallama ma'ahu wa Jibril alaihi wasallam. Dan hanya saja yang mendekat dan berbicara kepada Rasulullah adalah Jibril. Nah, ini mendapat yang rajih dari kalangan alul ilm. Disinilah yang dibawakan saya bin Bas tidak diselisihi. Pertanyaan lanjutannya, hal fadluhum fil mazilaka fadlihim fi samawat? Hum kembali pada para anbiya. Apakah keutamaan para nabi dalam kedudukan seperti keutamaan mereka di langit-langit? Artinya para nabi itu keutamanya enggak sama. Para anbiya keutamanya enggak sama. Apakah keutamaan yang tidak sama itu sebagaimana keutamaan yang sekarang tertera di mereka di langit kedudukannya nggak sama. Sahabatnya sebut muhtamilun atau muhtamalun. Bisa jadi. Nah. Rasaka anna Ibrahim afdaluhum wa Musa kadalika ba'da Ibrahim. Ammal bakun fawa mahaluna nadharin. Enggak ada keraguan kalau Ibrahim sungguhnya beliau lebih afdol dari kalangan para nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa kadalika setelah Ibrahim keutamaannya, kemuliaannya. Adapun yang lain, maka ini adalah perlu ditinjau lagi mahalun nador, bisa tempat untuk beristihad di situ. Mana yang rojih, mana yang marjuh. Itu namanya mahalun nador. Perlu ditengok lagi, perlu diteliti lagi, perlu ditelaah lagi. <clears throat> Ini menunjukkan ada kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang lebih afdol bisa dilihat, bisa dipastikan, bisa tentukan. Taib, soalun ahsanallahu ilaik. Nah ini juga doa untuk Syekh bin Bas sebelum diutarakan pertanyaannya. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Ma fassaral qasra alladhi bilu'lu' wa zabarjat wa zabarjat. Nah. Jadi Mani ma apa? Apa yang menafsirkan koser? Maksudnya apa koser itu? Istana. Yang di situ adalah dengan lu lu lu wa zabarjat ini adalah ya mutakorib maknanya. Apa maknanya? Eh, perma, permata. Jawabannya ja'a bi ba'dil hadis annahu qasru alaihi wasallam wa anahu wal wasilah. Datang dalam sebagian hadis bahwasanya kosernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya beliau adalah wasilah. Terlewat kemarin. Mana manzilah bagi Nabi adalah apa? Wasilah. sebagian dalam doa setelah azan. Rob, Rob apa namanya? Rob bagaimana doanya saya menghafal? Rabbi. Rabb hadi doa pertama masalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah. Waj'alhu mahmum mahmud alladhi watta. Sampai di situ sebagian lalu ilm selesai saya bin sambungannya juga dikatakan sahih. inna la tukhliful mi'at. Yang lain seperti saya Nasir mengatakan inna la tukhliful mi'at. Dulu yang pernah kita lewati beberapa tahun yang lalu itu hadis yang tambahan yang taif tambahan yang lemah. Ziyada taifah <clears throat> Tapi saya bin mengatakan diterima Ya ini wasilah ini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Pertanyaannya qulu faqala wawa huwa makanahu ya'udu ila Nabi tadi telah kita lewati. Maknanya adalah alal ars. Kembali lafaz tadi itu kembali kepada Allah wa maka makanahu adalah Allah yang berada di tempatnya. Maksudnya di atas aras tidak dilingkupi oleh makhluknya. Gak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Gak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terpisah dari makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya. Kita perhatikan. Soalun al-qari kauluhu, faqala wa wa makanahu ya rabbi khafif anna. Nah. Jawabannya muhtamilun, muhtamilun na'am. Faqala walladhi wallahu alladhi fi makani annahu ja'ahu fi al-maratil ula wa huwa adhar. Li'annahu ja'ahu. Ja'a ini fa'ilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ja'ahu kenapa? Karena beliau sallallahu datang kepada Allah fil maratil ula dalam kali-kali waktu yang yang pertamanya sudah berkali-kali datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azhar yakni yang lebih zahir. Jadi di sini maunya kalimat makanahu yang lebih zahir kembali kepada Allah. Berada di atas arsnya. Kenapa? Karena beliau SAW datang kepada Allah fil maratil ula. Dalam beberapa kali yang pertama. Sampai lima kali wa zahar. Wa yuhtamalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihi fi makanin muayyanin takallama fihi. Dan ada ihtimal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempat tertentu, makanin muayyan tempat tertentu berbicara dalam tempat tersebut. Mislu ma ja'a fi riwayatin fi darihi ya rabbi ummati ummati. Riwayat sahabiku fi syafa'ah. Jadi ini telah kita lewati dalam beberapa pertemuan sebelum ini fidarihi ya Rabbi ummati ummati itu kembali kepada syarat tersebut insyaallah siapa yang ingat dalam beberapa waktu yang lalu sudah lewat ini agak panjang <clears throat> artinya ada ihtimal bahwasanya Nabi dalam tempat tertentu tapi beliau Sayyid bin Bas membawakan lafaz yang lebih zahir maka nau kembali kepada Allah azza wajalla Kemudian pertanyaannya Ar-Razi, Ar-Razi adalah eh? Alul Kalam. Ar-Razi Alul Kalam, Fakhrul Razi. Nah, dari kalangan Alul Kalam yang di akhir hidupnya beliau bertobat. Karena bingung dalam permasalahan akidah. Ar-Razi kala hadza min awhami syarikin Kalimat bahwa makanan termasuk dari kekeliruannya syarik katanya. benar tidak yang telah lewat. Wangkarol makan. Nah, wangkarol failnya rozi. Dan rozi mengingkari tentang al-makan bagi Allah. Artinya Allah nggak punya tempat. Nah itu. Itu namanya angkarol makan. Termasuk keluarnya syarik adalah kalimat dalam hadis ini wahwa makanahu. Dan inilah yang diingkari oleh Ar-Razi bahwasanya wa angkara al-makan Allah gak punya tempat. Nah. Maka jawabannya kalau ini bukan termasuk dari keluarnya syarik tadi dikatakan tempat kalau tempat al-wujud tidak. Tapi kalau tempat maknanya adalah di atas aras, iya. Nah. Maafum? Maka lapat yang sifatnya mujmal, yang global, ini harus ditanya tentang maksud orang yang ngomong. Apa yang dimaksud dengan al-makan. Kalau al-wujudi, tidak. Kalau makan adalah tempatnya dari atas arus, ya kita isbatkan. Kenapa? Karena banyak dalilnya. Segudang dalil, telah tegak ijma'at, tentang bahwasanya Allah berada di atas arus. Tapi kalau al-makan, maknanya makan al-wujudi yang dilingkupi, yang dilingkupi enam arah, enam jihad enam orang yang berarti tidak. Enggak di situ. Allah enggak punya tempat yang kalau dikatakan tempat adalah tempat al-wujudi yang kita kenal dengan benak kita ini ada depan, ada belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Ini tidak. Baik. Jawaban dari pertanyaan tadi wa wa, wa angkarul makan muhtamilun walau walau wasarihun. Ada ma wa wadihun fi tauhim yakni. Jadi maksudnya apa? Kalimat wahwa makanahu ini tidak gamblang dalam tauhim dalam mengklaim wahamnya syarik. Nah. Kalau kita mengatakan syarik termasuk juga waham dalam masalah ini, ini enggak jelas, bukan perkara yang gamblang tentang kekeliruannya syarik dalam kalimat wahwa makanahu. Cuma saya benar Bas memiliki kehati-hatian katakan muhtamalun. Walah wasarihun. Bukan termasuk perkataan yang sore tentang keliruan sah. Sorry. Ini termasuk adabnya Saya bin Bas terhadap al alulim yang sebelumnya dari kalangan ahlu sunnah. Karena di sana bahwa tidak ada penetapan tentang keliruan sah dalam masalah maka nahu maka beliau pun tidak menetapkannya. Cuma mengatakan muhtamal. Cuma tidak jelas, tidak terang tentang tauhim Ya kan? Menyalakan ini dari syarik. Kemarin telah kita lewati dalam syarah Sunan Sunan Nasai. Kalamnya Al-Hafid siapa? Abdul Qattan Al-Fasi. Ada kitab namanya apa? Al-Wahm wal Iham. Al-Wahm wal Iham. Ya ini kekeliruan dan menganggap itu keliru. Tapi <clears throat> dalam beberapa kemarin dalam beberapa pertemuan bikasrin min lu'lu'in wa jabarjat fadaraba yadahu fa idha huwa miskun adfar mal maksud ya kan oh tadi tadi itu banyak yang tertinggal ya hadisnya ya iya tertinggal satu baris nggak terbaca Hah? Satu lembar ya. Waktu mbak ngingat kan Mas ya. Makanya kok cepat sekali sudah habis padahal masih banyak. <laughs> eh? Orang oh, segini banyak nggak ada yang ingatkan padahal satu lembar nggak terbaca. Ayo, ayo, bang. Saya ter sadar baru ini. Sini tengok di sini. Qulu fi qasrin min lu'lu'in wa zabarjat fa daraba yadahu fa miskun adfar mal maksud? Perkataannya dalam hadis tadi itu fi kasrin min lu'lu'in dalam istana yang terbuat dari apa? permata. Maka Rasulullah SAW memukulkan tangannya. Faidah wa miskun adfar. Ternyata tiba-tiba didapati ya kan? Misk minyak wangi yang adfar yang sangat bagus baunya. Adfar. Simtafdil. Adfarnya adalah bau yang sangat bagus. Mal maksud, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Jawab Dora biyadi fin nahr al adal murad. Rasulullah memukulkan tangannya di sungai. Inilah yang dimaksud. Pertanyaan lanjutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, ya." Rasul yang memukulkan. Iya, ya ini penetapan iya. Jadi dari tadi yang telah kita lewati ada yang terpotong nggak terbaca fadaraba yadu faida wa miskun adfar hmm. ya. Rasulullah memukulkan tangannya maka didapati ternyata itu adalah misk minyak wangi yang sangat wangi. Qala ma hadha ya Jibril? Ya Jibril, apa ini Jibril? Jibril, qala hadzal kautsar alladhi khabba alaka rabbuk. Ini adalah kawasan. Nah. Ini adalah kawasan yang Allah khabba yukhbi'u menyembunyikan untukmu. Nah, Allah yang berikan apa? Mengkhususkan bagimu nanti. Tsumma araja bihi ila sama tsaniya faqalatil malaikatu lahu misla ma qalat lahul ula. Man hada qala Jibril qalu wa man ma'aka qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa qad bu'itsa ilaihi qala nam bu'itsa kepada Allah, diutus kepada Allah. Qala na'am. Qalu marhaban bihi wa ahlan. Tsumma araja bihi ila sama. Ah, araja, araja. Ini dalam mana? Dalam meninggi. Dari sinilah ada munadharah antara Syekh Nasir dengan Alul Kalam Syekh Nasir Albani. Terekam di kaset-kaset yang banyak orang mendengarkan. Perdebatan antara beliau dengan dari kalangan dari, dari sebagian orang dari Alul Kalam. Terakhir ditanya oleh Syekh Nasir hadis Mi'raj ini ketika sampai ke langit yang ketujuh ketemu siapa di sana? Rasulullah SAW. Jawabnya orang tadi apa? Ketemu malaikat apa? Korubiun. Nah, malaikat huruf hurufiyun. Ya kan? Jadi hadis mi'raj masih hadis mi'raj inilah untuk menetapkan tentang Allah itu berada di atas. Ini sangat gamblang. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya nanti waktu tanya kepada orang tersebut, ketemu siapa di sana? Ketemu malaikat korupsiun katanya. Jadi mengingkari tentang Allah berada di atas. Kalau untuk mencari kasetnya ada. Saya kasetnya, kasetnya, kasetnya saya nasib tentang masalah ini. Ya, summa araja bi ila rabi'ah. Faqalu lahum misla dhalik summa araja bi ila sama'il khamisah faqalu misla dhalik summa araja bi ila sama'il sadisah faqalu lahum misla dhalik summa araja bi ila sama'il sabi'ah faqalu lahum misla dhalik. Kullu sam'in fiha anbiya wa qad sammahum Masing-masing langit ada para nabi. Ketsamahum telah disebutkan tentang nama-nama mereka. Bahwa itu minhum. Tapi yang aku pahami, kata Rasulullah SAW. Wa ayai. Yang ku pahami, yang ku hafal. Dari mereka adalah cuma Idris dalam langit yang kedua, Harun dalam langit yang keempat, dan yang lain dalam yang kelima, yang, yang langit kelima saya tidak hafal namanya. Wa Ibrahim dalam langit yang keenam, wa Musa bisabi'a bitafsil bitafdhili kalamillah. Inilah yang dikelirukan oleh alul ilm terhadap kalamnya Syarik. Faqala Musa Rabbi lam adunnu an tarfa'a alayya ahadan. Wahai Rabbku kata Musa. Ya kan? Aku enggak punya perkiraan engkau angkat seorang pun yang lebih tinggi daripada aku. Kau tinggikan. Suma ala bihi fauqa dalika bima la ya'lamuhu ilallah. Kemudian ala bihi Jibril terus membawa naik sallallahu alaihi wasallam di atas itu semuanya. Bima la ya'lamuhu ilallah. Kemana yang arah yang dituju naik ke atas tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hatta jaa sidratal muntah. sehingga datanglah Jibril bersama Nabi sampai ke sidratul Wadana al jabbaru rabbul izzah. Nah, ini juga dikelirukan oleh alul ilm tentang kalamnya syarik. Fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna fa auha Allahu fima auha ilaihi khamsina salatan ala ummatika kulla yawmin wa lailatin thumma habata hatta balagha Musa. Ini yang tadi dikelirukan oleh siapa oleh alul ilm dari dulu sampai hari kita ini dalam masalah apa kekeliruannya syarik seorang rawi yang Sekuat tapi memiliki kewahaman kekeliruan dalam membawakan riwayat dalam masalah ini. Dan tentang penjelasan yang lebih luas, ini dalam tempat yang lain juga akan dilanjutkan oleh eh, kalamnya Syekh dalam beberapa halaman setelah ini saya akan kita dapati lebih luas. Lebih lengkap lagi ya kan penjelasan dari Syekh bin Baz tentang kalamnya saya tersebut. Allah taala alam. Tafadhol.